itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka nisbahkan kepada sebab yang zahir yang mereka lihat lalu mereka melupakan bahwa segala sesuatu dari kenikmatan kenikmatan yang zahir dan kenikmatan yang batin adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa saja yang kalian rasakan dari kenikmatan? Kenikmatan apa saja? Kenikmatan mendapatkan rezeki. Kenikmatan nikmatul aish kenikmatan dalam kehidupan ketentraman jiwa perasaan tenang kegembiraan apa saja yang mereka rasakan dari kenikmatan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dari dalam dan dari luar mereka secara zahir dan batinnya mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Karim bahwa manusia tidak akan mampu menghitung kenikmatan yang Allah berikan pada mereka saking banyaknya kenikmatan itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan pada kalian, kalian tidak akan mampu untuk mencakup dan menghitung kenikmatan itu. Sehingga seorang mukmin keadaan mereka berbeda dengan orang-orang yang kafir, yang musyrik. Seorang mukmin meyakini bahwa apa saja yang mereka rasakan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan. Rezeki, mendapatkan anak, mendapatkan rumah, dan seterusnya. Namun orang-orang kafir mereka telah mendapatkan berbagai macam kenikmatan itu dan bahkan mereka meyakini itu datang dari Al-Khaliq, dari Sang Pencipta, namun mereka mengingkarinya dan mereka melupakan asal pemberi sebab dari kenikmatan itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kufur. Sedangkan kaum mukminin asyakirun bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga ditambahkan kenikmatan itu pada kaum mukminin. Kenikmatan yang hakiki yang akan mereka rasakan, nikmatud dunya wa nikmatul akhirah. Inilah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan yang sifatnya mutlak. Berbeda dengan orang-orang kafir disempitkan kenikmatan mereka dan dibatasi kenikmatan mereka dan mereka tidak mendapatkan kenikmatan kecuali dunia saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka aku akan semakin menambahkan kenikmatan kepada kalian terus bertambah. Nah, yang dimaksud dengan kenikmatan yang bertambah tersebut adalah kenikmatan yang mutlakah. Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Dan itulah kenikmatan yang abadi. Dan itulah tujuan hidup manusia. Namun apabila kalian kufur mengingkari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka mereka tidak merasakan kenikmatan itu kecuali di dunia saja. Maka dipersempit kenikmatan mereka sehingga tatkala mereka mati mereka tidak lagi merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang mereka dapatkan adalah azab, azabun syadid. Maka kaum mukminin adalah orang-orang yang menjadikan kenikmatan dunia itu sebagai wasilah perantara untuk mendapatkan kehidupan akhirah, kenikmatan di akhirah. Sedangkan mereka ashabud dunya alladzina la yuriduna fi hayatim illa dunyahum fa innahum la yanalu bidzalika illa ma wajadu fi dunya. Apa yang merasa, mereka rasakan di dunia saja. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya ayuhan Nabi, قل li azwajika, In kuntunna turidna al-hayata dunya, wa zinataha fata'alayna, umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jabila. Wa in kuntunna فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما Katakan, wahai Nabi, kepada istri-istrimu, apabila kalian menghendaki dunia, kalian menghendaki perhiasan dunia, maka kemarilah kalian. Aku akan berikan pada kalian dan aku lepaskan kalian. Aku ceraikan kalian. Ya, dengan perceraian yang baik. Namun apabila yang kalian kehendaki adalah Allah dan Rasulnya dan darul akhirah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, beramal yang saleh di antara kalian pahala yang besar. Yaitu kenikmatan yang lebih besar daripada apa yang rasa, kalian rasakan di dunia ini. Maka dari sini ya ikhwan, perbedaan orang-orang yang mensyukuri kenikmatan Allah dari kalangan mukminin dan orang-orang yang kufur yang mengingkarinya. Maka inilah sebab Syekh menyebutkan di dalam kitab Tauhid bahwa di antara sebab sebab yang menjadi lawan dari tauhid tatkala mereka mengingkari apa yang mereka rasakan dari kenikmatan tersebut datang dari Allah Azza wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 83. Ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun mereka meyakini kenikmatan Allah mereka tahu itu datangnya dari Allah mereka yakin itu kaum kufar mengetahui itu datang dari Allah bukan yang mereka waris dari ayah mereka bukan yang mereka waris dari nenek moyang mereka akan tapi pada itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka yakin tentang hal itu. Summa yungkiruna. Kemudian mereka mengingkarinya dan mereka mendustakannya. Wa aktsaruhum al-kafirun. Dan mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang kufur, yang kafir, yang mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah Azza wa menjelaskan bahwa termasuk di antara ciri orang-orang yang kafir tatkala mereka tidak menisbahkan kenikmatan yang mereka dapatkan kepada Allah Azza wa Jal dalam bentuk ingkar dalam bentuk berpura-pura untuk lupa bahwa apa yang mereka dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan para mufassirin dari kalangan para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan apa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka mengetahui kenikmatan Allah, kemudian mereka pun mengingkarinya. Sebagian dari kalangan para ulama dan itu dinukilkan dari As-Suddi dan juga disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah perkataan Mujahid. Kata beliau, qaulu Mujahidin ma makna yaitu perkataan Mujahid, Mujahid bin Jabr rahimahullah taala yang telah kita sebutkan bahwa beliau adalah salah seorang murid terdekatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang telah talaqqi mengambil ilmu Al-Qur'an dan ilmu tafsir dari habrul ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala Suatu ketika beliau pernah mengatakan Aratul mushaf ala Ibn Abbasin Merat Aku telah membacakan mushaf Al-Quran Karim pada Ibn Abbas berkali-kali. Ya. Aqifuhu inda kulli ayat wa as'alu. Dan aku menghentikannya pada setiap ayat. Dan aku tanya tentang penafsirannya. Di mana ayat itu diturunkan. Bagaimana turun ayat tersebut. Apa sebab turunnya ayat tersebut. Apa makna dari ayat itu. Dari sini menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh Mujahid bin Jabir Rahimahullah taala khususnya dalam ilmu tafsir. Beliau berkata Rahimahullah taala huwa qaulur rajul yang dimaksud dengan firman Allah mereka meng mengetahui itu nikmat dari Allah namun mereka mengingkarinya yaitu perkataan seseorang hadza mali waristuhu an abai ini adalah hartaku Aku telah mendapatkan harta ini sebagai warisan dari nenek moyangku yang dahulu. Nah, aku telah mendapatkan warisan ini kabiran an kabir dari nenek moyangku yang terhormat yang dahulu dari tempat tinggal yang mereka miliki hewan ternak apa yang mereka dapatkan dari rezeki pakaian. Hmm? Mereka tahu. Orang Quraisy itu tahu bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka mengingkarinya dengan lisan-lisan mereka. Kata mereka, ini adalah pemberian dari orang tua kan, Dengan menampakkan sikap kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah Naam, walaupun terkadang ya seseorang mendapatkan itu dari warisan. Naam. Ini adalah warisan dari ayahku. Kalau ini hanya sekedar khobar, khobar mujarrad, sekedar pengkhobaran. Kalau misalnya ada yang bertanya dari mana kamu mendapatkan itu? Lalu dia mengatakan ini warisan yang telah ditinggalkan ayahku kemudian dibagikan dan aku mendapatkan bahagian ini ala sabilil khabar boleh sekedar mengkhabarkan boleh bukan suatu hal yang tercela sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim tatkala beliau pada Fathu Makkah ya beliau ditanya oleh salah seorang sahabat Atanzilu fidarika kagaden, Apakah besok kamu akan turun singgah ke rumahmu yang dahulu? Ya, karena beliau asalnya penduduk Makkah. Lalu kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Setelah itu beliau memenangkan dan mem, eh, memenangkan kota Makkah. Lalu ada yang bertanya, apakah engkau akan turun dan singgah di rumahmu yang dahulu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahal taraka lana aqilun min dar apakah akhir ya meninggalkan untuk kita dari rumah yang akhir telah mengambil seluruh harta warisan dia tidak memberikan sedikit pun kepada kita nah nah di sini Rasulullah alaihissalam menisbahkannya kepada akhir bahwa dia mendapatkan rumah itu sebagai bentuk warisan nah nah kalau ini hanya sekedar khabar tanpa ada pengingkaran bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala qalbiyan wa secara hati dan secara lisan maka yang demikian ini tidak mengapa perbolehkan namun yang diingkari tatkala mereka melakukan hal tersebut dan mengucapkan hal tersebut dalam bentuk pengingkaran terhadap al-musabbib yang mendatangkan sebab asal kenapa mereka mendapatkan kenikmatan itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan pada mereka rezeki. Yang memberikan pada mereka yang menjadi harta warisan mereka. Nah, nah inilah keadaan orang-orang kafir. Ya, sebagian dari kalangan para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ini ya'rifuna Allah, thumma yungkirunaha mereka meyakini itu kenikmatan dari Allah secara tauhid rububiyah kita telah mengetahui bahwa orang-orang musyrikin mereka meyakini tauhid ar-rububiyah ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian mereka menjawab Allah Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? Mereka menjawab, Allah. Berarti mereka yakin itu. Tapi mereka mengingkarinya. Summa Karena mereka tidak beribadah kepada Allah yang telah memberikan pada mereka rezeki. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Sehingga ini merupakan bentuk pengingkaran dari mereka. Ya. Ataukah mereka mengatakan kami mendapatkan kenikmatan ini dengan hasil syafaat kami kepada Tuhan-Tuhan kami. Kepada orang-orang yang kami anggap soleh sebagai syafi' perantara antara kami dengan Allah. Menyangka bahwa mereka itulah yang memberikan pada mereka rezeki sehingga mereka pun membagi-bagi dalam hal ibadah bukan hanya kepada Allah kalau mereka mendapatkan kenikmatan ini untuk Allah ini untuk Tuhan-Tuhan kami mereka bagi maka mereka mengingkari kenikmatan Allah itu dalam bentuk syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala berkata yang lain lagi dari kalangan para ulama' Wa Aun ibn Abdullah dan berkata Aun ibn Abdullah bin Utbah bin Mas'ud Al-Hudhali Abu Abdullah Al-Kufi Az-Zahid Naam Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah ya'rifuna ni'mat Allah summa yungkirunaha Kata beliau yaitu pengingkaran mereka terhadap kenikmatan Allah itu dengan pernyataannya yaqulun mereka mengatakan laula fulanun lam yakun kada kalau bukan karena si fulan ya maka tidak akan terjadi yang demikian ya wah kalau kak bukan karena kamu saya tidak akan mendapatkan harta lagi. Kalau bukan karena pertolonganmu, ya, maka saya tidak akan bisa menjadi pegawai di suatu ya pekerjaan misalnya. Ya, jadi menisbahkan kenikmatan kepada si fulan karena dengan sebab si fulan inilah dia akhirnya mendapatkan kenikmatan, dapat pekerjaan, dapat ah, mencari uang, dapat mendapatkan rezeki. Nah, yaitu dengan perkataan mereka laula fulan karena kalau bukan karena si fulan ya kalau bukan karena anjing ini wah sudah kecuri rumah barang-barang di rumah anak misalnya. Hmm? Dan mereka masa bodoh dengan menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Wa qala Kutaibah berkata Kutaibah yaqulun mereka mengatakan hadza bi syafaati dalam bentuk pengingkaran mereka dari nikmat Allah mereka mengatakan kami mendapatkan rezeki ini berkat kami telah meminta syafaat kepada Tuhan, Tuhan kami. Nah, kalau bukan karena permintaan syafaat kami kepada mereka, kami tidak akan dapat. Kenapa mereka terselamat dari bencana Nah ya karena kamu tidak kemarin tidak ikut perayaan apa istilahnya haul ya tidak ikut nyumbang untuk dewa fulan wala dewi fulan kamu tidak tidak ikut ah, apa menyediakan sesajian untuk penguasa gunung merapi makanya rumah merusak ya marah itu uh, penguasa gunung merapi Nah, kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada dia kesempatan hidup sehingga dia terselamat dari bencana tsunami. Maka dia pun mengatakan, wah ini berkat Syekh. Nah, karena saya rajin mendatangi kuburannya Syekh atau Kiai siapa? Ah, Syekh Kuala atau siapa? Kuala Lumpur wala Kuala. Ah, berkat datang ke mereka. Bayangkan. Ya, sudah dapat bencana, wah keluarganya sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah syirik. Nah, ini bukan bukan sengsara membawa kenikmatan. Sengsara mendatangkan kesengsaraan yang berlipat-lipat. Nah, ya, balak yang Allah timpakan pada mereka justru tidak jadikan sebagai ibrah. Kenapa mereka itu mendapatkan bencana? Kenapa di tempat fulan didatangkan gempa bumi? Kenapa di tempat fulan ada banjir? Kenapa di tempat fulan ada tsunami dan lain sebagainya? Mereka tidak mengambil ibrah dari semua itu. Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hmm? Nah. Wah, yang lain membela diri. Hmm. Alhamdulillah kata mereka. Ya, ada embel-embel alhamdulillahnya lagi. Nah, Surabaya terselamat dari bencana itu. Kenapa? Nah, karena di sana ada penjaganya, Sunan Ngampel. Hmm? Nah, karena ada Sunan Ngampel ini dan ya sering dikunjungi maka terlindung terlindungi berkat kenikmatan dari siapa dari fulan ya semacam ini bentuk-bentuk syirikan menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal mereka tahu itu semua pemberian dari Allah nah bencana, kenikmatan, al-fasad, ya, wassalah. Allah Subhanahu wa taala datangkan semua itu dengan kemaslahatan. Apakah mereka menjadikan ibrah? Apakah mereka tidak lalai dengan apa yang Allah berikan pada mereka? Semuanya itu ujian, ya, dari Allah di sini kita melihat terjadinya macam-macam penafsiran. Tapi tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, yang rajih dalam hal ini semuanya masuk dalam penafsiran itu. Tidak bertentangan. Bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya'rifuna nikmatullah tsumma yunkirunaha mencakup semua makna-makna yang disebutkan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, sehingga dalam hal ini keadaan seseorang yang menisbahkan kenikmatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala ada beberapa macam. Keadaan yang pertama apabila dia menisbahkan sebab sebab yang khafi, yang tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, kalau bukan karena berkat Sunan Ngampel atau bukan karena berkat wali fulan wa wali allan maka kami akan tertimpa bencana tapi karena adanya si fulan dan kami mendatangi kuburannya kami selalu minta kepadanya dan meminta syafaat darinya maka kami pun selamat dari bencana nah ini syirik syirik akbar mukhrij minal millah yang mengeluarkan seorang dari Islam Wallahu musta'an wa ma aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Sungguh sangat banyak dari mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kalau kemudian ada sebab yang zahir sebab yang zahir yang sahih secara syar'i atau secara hissi ya nah ya misalnya ya kita minum nah setelah kita minum kita merasa puas lalu ada seorang mengatakan pada dia ya Fadhal ya akhi, isyrab. Nah. Oh, saya sudah kenyang gitu. Saya sudah puas. Nah, kenapa? Saya tadi minum, saya tadi sudah minum. Karena saya sudah minum maka saya sudah puas. Nah, secara hissi ada hubungannya ya kan. Kenapa dia telah menjadi puas? Karena dia sudah minum. Walaupun minum itu memberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada sebab yang hissi yang syar'i. Sehingga dia menyampaikan itu ala sabilil khabar. Ya, sekedar mengkhabarkan. Nah, ini boleh. Ya. Yang jelas dengan syarat jangan kemudian dia menafikan bahwa di sana ada musabbib yang mendatangkan sebab itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekedar khabar boleh. Jenis yang ketiga Seorang yang menafikan dan menyandarkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pada sesuatu sebab yang zahir tapi tidak sahih zahirnya itu ada gitu namun tidak sahih bahwa yang demikian itu ditetapkan secara syar'i atau secara hissi. Nah, seperti penggunaan jimat-jimat. Nah, tidak boleh menyandarkan kepadanya. Ya. Benda-benda keramat yang dikeramatkan. Nah, namun kalau yang demikian itu e, bisa saja menjerumuskan pada syirik akbar yang pertama tadi. Kalau dia meyakini bahwa benda itu sendiri yang mendatangkan pengaruh. Tapi kalau dia hanya menyatakan bahwa dengan sebab jimat ini Allah memberi pertolongan pada saya, misalnya, ya. dia yakin bahwa Allah memberi pertolongan, dia yakin. Namun kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Karena dia menaruh tanduk rusa di depan rumahnya. Maka sebab ditaruhnya tanduk rusa di depan rumahnya itu maka rumahnya tidak kemasukan pencuri misalnya ya nah apa hubungannya pencuri dengan tanduk rusa apa pencuri masuk tanduk rusanya goyang ah, lepas dari pakunya kemudian me memukul si pencurinya ya nggak ada hubungannya nah nah ini syirik asgar tapi kalau sampai dia hanya menyatakan bahwa benda inilah yang mendatangkan maslahat dan mudarat, tidak dinisbahkan pada Allah, tidak meyakini musabib itu adalah Allah, maka syirik akbar. Waqala Abu Abbas berkata Abu Abbas ba'da hadis Zaid bin Khalid alladhi fihi anna Allah taala qala Berkata Abu Abbas Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Nah, karena Syekhul Islam lebih dahulu daripada Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ada orang yang bilang Syekhul Islam itu Wahabi. Ya, Syekhul Islam Wahabi. Duluan siapa yang hidup? Duluan Syekhul Islamnya. Semestinya Muhammad bin Abdul Wahab itu Taimi. Iya kan? Nah, karena dia mengikuti madhabnya Syekhul Islam. Berkata Abu Abbas setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Telah menjadi di antara hambaku ada yang mukmin dan ada pula yang kafir. Al hadis wa qad dan telah disebutkan hadis itu pada pembahasan yang lalu. Kata beliau wa hadza fil kitab was sunnah ini banyak penyebutannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menisbahkan pemberian kenikmatan Allah itu kepada selain Allah dan menyekutukannya. Qala ba'du salaf berkata sebagian para ulama us-salaf huwa ka qaulihim bahwa itu seperti perkataan mereka ya ketika mendapatkan kenikmatan ketika mendapatkan rezeki tirihu toyibatan kenapa mereka mendapatkan ikan banyak ya karena anginnya baik ya atau kenapa mereka selamat sampai ke daratan karena anginnya baik wal mallahu hadhiqa sedangkan apa nakodanya itu cerdik pandai hmm, ya dia pandai dalam e, mengetahui di mana ikan yang banyak nah hmm, kemudian dia pun mendapatkan ikan sebabnya apa karena anginnya baik cuacanya tenang nakodanya pintar sehingga dapat ikan banyak wa nahu dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsir dan yang semacam itu yang banyak diucapkan di lisan-lisan kebanyakan manusia lupa bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya para nelayan ini cukup banyak dari mereka yang yang punya keyakinan khurafat ya keyakinan-keyakinan syirik nah untuk mendapatkan rezeki yang rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala nah walaupun mereka meyakini memang itu semua pemberian dari Allah tapi kan ada sebab-sebabnya nah, ini jatuhnya mereka dalam syirik nah sampai-sampai ada trik-trik ada cara-cara tersendiri menurut mereka ya, untuk mendatangkan ikan jenis apa ya. Nah, kemudian eh, apa yang harus dilakukan? Nah. Ya. Karena saya sendiri pernah mengikuti dalam suatu penangkapan ikan ya atau nelayan. Ikuti mereka. Nah, rupa-rupanya pada waktu itu ada jenis ikan yang ingin mereka tangkap. Untuk mendapatkan ikan itu syaratnya tidak boleh bicara. Tidak boleh ngomong. Jangan bicara walaupun sepatah kata. Nah, jadi diam. Ya udah kita diam semua. Tak bisa ngomong. Bayangkan entah apa yang mereka inginkan. Nah, nah ada lagi cara yang lain. Kalau mau mendapatkan ikan terbang, nah, tahu ikan terbang yang kadang terbang di permukaan air, ya kan? Apa ikan apa namanya itu? Hah? Hah? Sisir. Ikan. <laughs> Nah, nah. Al-muhim ikan terbang. Hmm. Ya. Kata mereka untuk mendapatkan itu bicara sejorok-joroknya. iya. Betul ini betul. Nah, pokoknya siapa yang punya cerita paling jorok, cerita. Bayangkan. Hmm. Nah, nah, untuk mendapatkan ikan itu. Ya di antara mereka ada yang sampai ya jatuh dalam syirikan bukan yang sekedar khurafat seperti itu jatuh dalam syirik ya meyakini adanya penguasa lautan itu ya jadi seperti di Sulawesi Tengah itu ada pulau namanya Pulau Lutungan ya nah di situ konon ada raja ya, yang yang menurut anggapan mereka penguasa setempat. Nah, itu untuk mendapatkan ikan di sekitar itu harus datang sana. Hmm. Nah, dan punya persyaratan harus membawa ayam hitam dan ayam berwarna putih. Sampai di sana dilepaskan. Nah, dan semacam ini banyak. Biasanya setiap daerah punya cara masing-masing. Ya. Nelayan orang Jawa punya cara lain yang lain juga begitu. Nah, Allah musta'an. Tayyib ilahuna ikhwan. Tafadhalu hafizakumullah.